kita dipertemukan kembali di salah satu rumah dari rumah Allah di suasana iman dan amal soleh insya Allah di satu majelis yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dengan ini Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati dan amalan kita dan menjauhkan hati dan amalan kita dari berbagai burukan. Ikhwani rahimakumullah barakatikum menjawab eh, permintaan sebagian ikhwan untuk membaca tafsir maka insyaallah taala pada malam hari ini saya akan membaca tafsir dan yang bawa mushaf bisa dibuka surat surat surat surat ayat pertama silakan buka surat salat ayat pertama ayat 1 dan sebagai merojaahnya nanti bisa diulang di rumah silakan dibuka dan di rumah apabila di sini tidak tersedia mushaf baik langsung saja surat salat hadirin termasuk surat makkiyah itu surat-surat yang diturunkan oleh Allah swt sebelum peristiwa hijrah sebelum peristiwa hijrah sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad saw kota Madinah. Surat ini terdiri dari 88 ayat dan seperti umumnya surat-surat Makkiyah, surat ini mengandungi masalah keimanan, ketauhidan, menetapkan ketauhidan yang merupakan intisari dakwah setiap para nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi, meluruskan keyakinan umat manusia apabila di sana terjadi pergeseran tauhid. Kemudian juga diantaranya mengandung ya pujian terhadap Al-Quran keadaan orang-orang kafir kepada Allah terhadap Al-Quran kemudian juga di sana atau dalam surat ini disebutkan qasasul sulambia kisah-kisah para nabi di antaranya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang ini menunjukkan hadirin ikhwani rahimakumullah barakallahu kebenaran Al-Qur'an bahwasanya Al-Quran benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui amril gaib, perkara-perkara yang gaib baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Yang telah lalu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah-kisah para nabi dan rasul. Kisah-kisah para nabi dan rasul. Yang mana orang yang hidup pada saat diturunkannya Al-Quran tidak mungkin mengetahui kejadian itu tidak mungkin mengetahui cerita-cerita itu tanpa melalui pemberitaan dari Allah Swt. Jadi ini menunjukkan tentang kebenaran Al-Qur'an dan kebenaran kenabian Muhammad SAW. Kemudian juga hadirin ikhwani rahimakumullah barakatuh. Nanti di akhir surat-surat ini atau surat ini disebutkan juga tentang sekilas keadaan ahlul jannah dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Merupakan ya merupakan ma'alul akibah kesudahan akhir akhir kesudahan dari proses panjang kehidupan umat manusia semenjak dari diciptakannya ruh setiap manusia perjalanan panjang sejak diciptakannya ruh setiap manusia jannah dan neraka merupakan ma'alul akibah yaitu tempat akhir tempat akhir sudah tidak ada tempat lagi selain kedua tempat ini yaitu jannah surga dan neraka ini secara umum hadirin ikhwani rahimakumullah barakatikum kandungan dari surat Sa. Secara umum kandungan dari surat Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Sad tentang bacaan hadirin ikhwani rahimakumullah barakatikum. Sad ini ada beberapa cara. Yang paling masyhur, yang paling banyak diikuti oleh mayoritas qurra atau ahli qiraah dengan mensukunkan sad sod dengan mensukunkan sod. Artinya memang dia adalah salah satu huruf hijaiyah yang terpotong, yang tidak ada ya, sambungannya, tidak lanjutannya. Ini merupakan apa namanya kebiasaan, merupakan kebiasaan orang Arab dalam bahasa mereka bahwa apabila huruf hijaiyah itu sendiri maka dia umumnya dimatikan. Sod, alif, lam mati, ra mati. ini yang banyak diikuti oleh mayoritas qurra atau ahli qiraah ada juga yang membaca sod dengan mengkasrah sodi ini sempat saya nukil tadi dengan jar ini kiroah dari al hasan demikian juga ada yang membaca dengan fathah soda soda dan nah, fathah dan masing-masing dari cara membaca ini memiliki makna yang berbeda tentunya. Masing-masing perbedaan cara membaca ini memiliki makna yang berbeda. Kalau sukun, maka dalam tujuan bahasa Arab dia tidak punya makna, tidak punya arti karena dia huruf hijaiyah yang tidak ada sambungannya. sod Tidak ada maknanya sesuai dengan tujuan bahasa Arab yang fasih. Namun demikian Allah SWT menurunkannya memiliki hikmah memiliki tujuan. Gitu diantaranya yang nampak adalah ijaz. Ijaz yaitu untuk menampakkan kelemahan untuk menampakkan kelemahan orang-orang kafir musyrik pada waktu itu bahwa meskipun mereka adalah ahli bahasa ya namun mereka ternyata tidak mampu menafsirkan satu huruf saja yang Allah SWT turunkan. Ini menunjukkan tentang kebenaran Al-Quran. Kemudian Allah SWT berfirman, Wal Qur'an dzikr. Wal Qur'ani dzikr. Wawu di sini wawu kosar hadirin yang artinya demi dalam bahasa kita artinya demi. Demi Al-Qur'an. Demi Al-Qur'an dzikr yang memiliki zikir Allah swt bersumpah dengan Al-Qur'an, dengan makhluk. Afwan, Allah swt bersumpah dengan Al-Qur'an, bukan dengan makhluk maksud saya, dengan kalamnya. Zikir yang memiliki zikir. Yang memiliki zikir. Ini ada dua penafsiran yang disebutkan oleh para fasihin. Yang pertama syaraf yang memiliki kemuliaan, yang memiliki keagungan. Kemudian makna yang kedua, zikir di sini maksudnya adalah peringatan Al-Quran hadirin Allah SWT memberikan rekor Allah SWT memberikan pujian memiliki kemuliaan karena dia adalah kalamnya yang dapat membawa kebahagiaan kesuksesan orang-orang yang benar-benar mengamalkan isinya terjamin di dunia dan di akhirat kemuliaan bagi siapa yang mengambilnya mendekatinya mengamalkan petunjuknya Berarti di sini ketika seseorang menjauh dari Al-Quran, dia akan memperoleh bagian dari lawanan kemuliaan, yaitu kehinaan. Sejauh mana dia menjauh dari Al-Quran, sejauh itu dia akan memperoleh kehinaan. Ini makna yang pertama, kemuliaan. Jadi makna yang kedua, zikir. Zikir di sini adalah memiliki mengandung peringatan. Al-Quran yang mengandung peringatan. Di sini saya Abdurrahman bin Nasir Sa'adi rahimahullah. Al-Muzakkir lil ibad كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته yaitu Al-Quran yang mengandung peringatan bagi para hamba mengandung peringatan bagi para hamba segala hal yang mereka butuhkan dari pengetahuan baik ya nama-nama Allah sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan hadirin ikhwani rahimakumullah barakatuh manusia itu butuh pengetahuan tentang nama sifat dan perbuatan Allah. Artinya manusia butuh tahu tentang Allah. Kenapa? Karena ini hak Allah Subhanahu wa taala. Butuh karena ini butuh maka Allah Swt menurunkan Al-Qur'an yang salah satu di antara isinya adalah pemberitaan tentang nama-nama Allah, pemberitaan tentang sifat-sifat Allah, pemberitaan tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Butuh, manusia butuh hadirin. Manusia butuh ditunjukkan siapa penciptanya. Manusia butuh diterangkan tentang sifat-sifat penciptanya. Manusia butuh diterangkan tentang apa saja yang diciptakan oleh penciptanya. Kebutuhan manusia, kebutuhan rohani. Kalau manusia tidak mau mempelajari tentang Allah, maka kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam dirinya. Padahal ini merupakan kebutuhan yang esensi, kebutuhan yang kebutuhan yang terpenting. Sudah, kalau sudah manusia tidak tahu tentang Allah, tidak tahu tentang hak Allah, maka manusia tidak akan beda dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Karena ini inti dimuliakannya manusia. Ikhwani rahimahullah barakatuh. Karena ini inti diciptakannya manusia agar tahu tentang hak Allah. Tidak akan terjadi perbedaan antara manusia dengan yang lainnya. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa Al-Qur'an ini memiliki kandungan zikir mengingatkan manusia, ini loh penciptamu, ini nama-namanya, di antara nama-nama itu di balik nama itu terkandung sifatnya. Sudah sering berulang kali kita sampaikan bahwa setiap nama-nama Allah disebutkan bukan tanpa dasar, bukan tanpa tujuan. Setiap Allah memperkenalkan namanya, maka Allah SWT hendak mengabarkan tentang sifat di balik dari nama itu. Allah SWT Ar-Rahim, Maha Pengasih. Allah SWT Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Yang mana rahmat Allah SWT ya, ini mengenai semua yang diciptakannya mengenai semua yang diciptakan Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak terkena rahmat Allah tidak ada. Bukan dengan kemurkaan. Allah SWT menciptakan makhluknya itu dengan rahmatnya. Allah menciptakan aras dengan rahmatnya. Allah menciptakan langit-langit dan bumi dengan rahmatnya. Dengan kasih sayangnya semua Dengan kebaikannya. Allah menciptakan jin, malaikat, alam raya seluruhnya ini baik yang kita tempati maupun yang lainnya yang dinamai dengan nama-nama oleh orang-orang sekarang apakah itu Mars, Pluto, Jupiter dan yang lainnya itu semuanya Tuhani rahimakumullah barakatuhikum diciptakan oleh Allah SWT dengan rahmatnya itu semuanya itu merupakan azhari rahmatih merupakan bukti dari rahmat Allah kalau ada orang bertanya mana buktinya rahmat Allah ya, ya itulah yang kita saksikan sekarang ini ciptaan Allah SWT itu itu merupakan bukti, bukti dari rahmat Allah. Setelah Allah mencipta Allah SWT tidak membiarkan begitu saja, dijaga, dijaga sampai batas ajalnya masing-masing. Termasuk dunia seisinya ini kan ada batas ajal, ajalnya ketika hari kiamat. Dijaga oleh Allah SWT dari terjadinya kerusakan sampai hari kiamat. Demikian juga manusia, hewan dan yang lainnya tidak lepas semuanya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadirin, Ikhwani rahimakumullah barakatikum Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa tahunya kita tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifatnya dengan tentang perbuatannya itu merupakan kebutuhan kita. Kita harus mencarinya, kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu berarti kebutuhan kita belum terpenuhi. Karena itu hak Allah. Selanjutnya untuk apa? Selanjutnya untuk kita itu billahi wa rasulihi wa وتوكروه bukrata wa asila Allah SWT berfirman itu'minu billah kalau kita sudah tahu Allah sudah mengenal Allah nama-namanya sifatnya perbuatannya kemudian kita beriman kepada Allah timbul keimanan kita kepada Allah kecintaan kita kepada Allah yang telah menciptakan kita wa tu'azziru kemudian kita besarkan dia kita muliakan dia wa tuwaqqiru kita agungkan dia saja watusabbihu bukrata wa wasila kemudian kita ya sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan setiap pagi dan sore berarti hak Allah Subhanahu wa taala ini kandungan dari zikir wal Qur'ani dzikir wa minal ilmi bi ahkamillahi syar'iyyah demikian juga merupakan kebutuhan manusia tahu tentang hukum-hukum Allah syariah wa minal ilmi bi ahkamil ma'adi wal jaza tahu tentang hukum-hukum yang akan terjadi di hari pembalasan nanti itu kandungan Al-Quran. Al-Quran mengandung zikir ini tadi. Al-Quran mengandung peringatan ini tadi. Di sana ada hukum-hukum Allah. Setelah kita tahu tentang Allah, kemudian Allah tahapan berikutnya adalah kita tahu tentang syarat hukum-hukum Allah swt. Oh ini larangan, ini perintah. Larangan untuk ditinggalkan, perintah untuk dikerjakan. Tujuannya apa Allah swt membuat larangan dan perintah? Tujuannya untuk membahagiakan hamba itu sendiri bukan untuk mencelakakan. Allah swt berfirman, "Taha ma'anzalna alaikal Qur'ana litashqa." Taha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak menurunkan kepada Muhammad Al-Qur'an litashqa agar engkau merasa kesulitan. Tidak. Perintah dan larangan bukan untuk menyulitkan manusia. Perintah dan larangan dalam rangka justru memudahkan dan membahagiakan manusia. Allah SWT yang maha mengetahui. Demikian juga tentang hukum-hukum ma'at bil jaza. Allah SWT memberitakan di dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi manusia akan adanya hukum-hukum ma'ad wal jaza. Ya, Allah taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ahkam jaza al-ma'ad. Barang siapa yang mengerjakan seberat dzarrah saja khairan kebaikan ya Rabb kelak dia akan melihat artinya kebaikan kita itu adalah tabungan kita sebagaimana hari ini hadirin ikhwani rahimakumullah barakatuh kalau kita nabung di zaman kita sekarang maksud saya kita menabung ini tanggal sekian hari ini nominalnya sekian pada saat nanti di print di di bank nanti akan ketahuan oh ternyata kemarin betul saya sudah memasukkan tabungan sekian sekian gitu lah kira-kira karena nanti di akhir akhirat ya Allah SWT akan mengeluarkan yang namanya kitab. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Oh, setiap manusia akan dikalungkan di lehernya itu kitab catatan amalnya. Wa nukhrijulahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Di hari kiamat nanti akan akan dikeluarkan oleh Allah SWT semacam kitab yang dapat dibuka-buka akan dibacakan. Jadi seperti itu kira-kira. Kalau di hari ini kita menanam kebaikan, nanti tabungannya akan kita lihat hadirin. Ikhwani rahimahullah barakatuh. Demikian juga kejahatan. Sekecil apapun kejahatan yang kita kerjakan, jangan dikira lewat begitu saja. anda. kalau kita tidak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT apabila itu berhubungan dengan hak Allah dan apabila berhubungan dengan hak manusia kita tidak menghalalkannya tidak meminta halalnya maka di hari kiamat nanti akan akan kita lihat kejahatan kita itu akan kita lihat dosa kita itu akan kita lihat ya jadi inilah diberitakan itu di dalam Al-Quran tujuannya adalah supaya manusia senantiasa waspada kalau tadi diberitakan tentang nama Allah, sifat Allah, perbuatannya agar kita beriman, mengagungkan Allah mencintai Allah yang merupakan hak Allah pencipta kita kemudian hukum-hukumnya hukum-hukum syaratnya agar kita patuh untuk membahagiakan kita sendiri nah kalau hukum jaza dan ma'at ini tujuannya adalah agar kita selalu waspada harus selalu kontrol diri dalam setiap amalan yang kita kerjakan kemudian Allah SWT berfirman balilladina kafaru fi'izzatin musyikaf tetapi orang-orang kafir fi'izzat berada di dalam kesombongan berada dalam kesombongan izzah maksudnya adalah istikbar kesombongan istikbarin anitibail haq bersamaan dengan demikian mulianya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersamaan itu orang-orang kafir istikbarin anitibail haq mereka nggak mau mengikuti Muhammad dan menolak Al-Qur'an mereka mengatakan Muhammad gila mereka mengatakan Al-Quran itu adalah sihir, mantra. Beliau bilang, Inilah hadirin. Diberitakan oleh Allah SWT keadaan orang-orang musyrik pada waktu itu. Pada waktu diturunkannya Al-Quran. Dan ini bisa membayangkan bagaimana sulitnya dakwah Nabi kita Muhammad alaihissalam di awal kali di Makkah menghadapi para pembesar, orang-orang yang punya pengaruh yang cukup kuat. Kemudian mayoritas masyarakat yang ada pada waktu itu mereka disebutkan oleh Allah SWT di sini balilladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq tetapi orang-orang kafir musyrik pada waktu itu fi izzah mereka berada dalam kesombongan, mengatakan Muhammad seorang yang gila tukang sihir Al-Qur'an adalah rekayasa Muhammad ya diambil dari apa namanya pendeta Nasrani dan seterusnya dari tuduhan-tuduhan yang menyakitkan Nabi kita Muhammad SAW bisa antum bisa antum bayangkan bagaimana kira-kira sulitnya dakwah yang beliau hadapi pada waktu itu para penguasa menentang beliau umumnya masyarakat menentang beliau pada saat beliau membawa risalah tauhid mengajak manusia kepada tauhidullah wasyiqaq syak belahan artinya pada belahan yang lain Nabi kita Muhammad SAW di satu belahan orang-orang kafir di satu belahan yang lain artinya permusuhan artinya permusuhan artinya orang-orang kafir musyrik Mekah pada waktu itu selain mereka menolak kebenaran diikuti dengan memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Kalau menolak saja mungkin masih ringan masalahnya. Menolak diikuti dengan memusuh, melakukan penyerangan. Bayangkan hadirin. Ikhwani rahimakumullah Kemudian Allah SWT berfirman, "Kam ahlakna qablahu min qarnin betapa banyak telah kami binasakan dari sebelum mereka yaitu sebelum kafir musyrik Mekkah min qarnin dari generasi hiburan hiburan bagi Nabi kita Muhammad SAW agar tetap di atas kebenaran tetap menyeru manusia ke jalan yang benar karena kalau engkau wahai Muhammad tetap di atas jalan Rabbmu, tetap di atas jalan yang benar dan mereka tetap menentangmu, maka sunnatullah kejadian yang telah Allah ya perlihatkan bahwa orang-orang yang menentang para anbiya, para nabi dan rasul pasti Allah binasakan sebagai apa namanya pembesar hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sampai hari ini hadirin, sampai hari ini Al-Quran tetap relevan dan kita tetap dituntut untuk bersabar di atas kebenaran. Selama seseorang di atas tauhidullah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, ya. Di atas syariat Allah, di atas perintah Allah, dia melaksanakannya dan di atas larangan Allah dia berhenti, maka di atas itulah hendaklah dia bersabar. Hendaklah dia bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wahai orang-orang yang beriman isbiru sabarlah kalian wasabiru dan pertahankan kesabaran itu karena terkadang seseorang mampu bersabar di awal kali namun dia tidak dapat bersabar di kali yang kedua maka Allah SWT berfirman ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru pertahankan kesabaran itu warab itu dan senantiasalah berjaga-jaga Watakullah halalakum tuflihun karena semuanya itu akan mengantarkan kepada kefalahan itu kemenang kemenangan jadi bersabar hati. ikhwani rahimahullah barakatikum sampai seseorang dijemput Hajarnya bersabar di atas tauhidullah bersabar di atas syariatullah Fana fanadau Allah SWT menceritakan fana fanadau mereka orang-orang yang Allah SWT binasakan fana fanadau mereka nadau istaghatu mereka meminta tolong wala tahina manas ay isal hain hina manas maksudnya pada waktu itu padahal bukan waktunya untuk meloloskan diri. Kalau Allah SWT sudah menetapkan azab pada satu kaum, maka tidak ada kesempatan seseorang untuk lolos. Dari mana dia lolos? Sedangkan yang menetapkan, ya, yang menetapkan binasaan adalah Zat yang maha kuat, Al-Azizul Qahar. Dan bisa antum baca bagaimana kekuasaan Allah SWT yang Allah perlihatkan kepada umat-umat terdahulu, peninggalan peninggalan ini yang telah ya sebagiannya telah punah dan sebagiannya masih dapat kita lihat sisa-sisanya. Demikian juga yang terjadi di hari-hari kita sekarang, ya berapa kaum yang mereka ya mendapatkan bagian dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang dapat lolos dari daripadanya. Wa ajibu anja'ahum mundirum mereka ajib mereka heran anjaahum mundirum minhum datang kepada mereka seorang juru peringatan dari kalangan mereka sendiri. Artinya mereka merasa hadirin ikhwani rahimahullah barakatuh bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu tidak memiliki keistimewaan tidak memiliki keistimewaan yang membuat dilebihkan dari mereka. Oleh karena itu mereka heran adanya atau diangkatnya seorang nabi dari kalangan mereka. Wa ajibu anja umandiru minhum. Faqala kafirun wa kafirun dan berkata orang-orang kafir itu hada sahirun kadzab ini adalah seorang tukang sihir kadzab lagi pendusta Allah SWT menukil ucapan sebagian orang-orang kafir pada waktu itu yang mencela Nabi kita Muhammad SAW dengan sahirun janda seorang sahir, bukan sihir. Karena kalau Nabi kita Muhammad saw ya membacakan Al-Qur'an kepada orang-orang yang sudah beriman atau orang-orang yang sudah tertarik tentang Islam, itu umumnya mereka langsung tertarik karena memang Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang mampu menyedot ya, yang mampu menyedot perhatian dan membuat para pendengarnya itu terkesih yang tentunya berbeda dengan kalam-kalam selain Al-Quran oleh karena itu karena pengaruhnya yang luar biasa Al-Quran ini mereka mengatakan Muhammad itu adalah tukang sihir yang kerjanya itu mensihir orang padahal bukan Nabi kita Muhammad SAW yang mensihir orang tetapi karena memang pengaruh Al-Quran yang luar biasa yang mengetuk hati orang-orang yang masih memiliki fitrah yang bersih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengambil satu faedah penting hadirin bahwa hati manusia itu dapat mencerminkan ya hati manusia itu dapat mencermin atau hati manusia itu tercermin dari pandangannya terhadap Al-Qur'an. Setiap kita bisa bisa melihat hati kita itu bagaimana. Pandangan kita terhadap Al-Qur'an itu bagaimana. Pada saat kita membaca Al-Qur'an kemudian pengaruh Al-Qur'an itu begitu sangat luar biasa mengenai diri kita. Dapat mampu merubah mampu merubah jiwa kita itu menandakan walhamdulillah keimanan kita yang benar pada saat seseorang membaca Al-Quran kemudian tidak ada pengaruh apa-apa yang yang ada dalam jiwanya maka perlu diperbaiki perlu diperbaiki ada apa sebenarnya di dalam hati seorang itu karena kalau seseorang itu keimanannya benar maka Al-Quran itu akan memiliki daya tarik yang luar biasa sebagaimana tertariknya orang-orang yang sebelumnya waktu itu belum beriman ketika dibacakan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam Al-Quran maka langsung ketiga langsung memenuhi panggilan kalam Allah Subhanahu wa taala. Oh karena saya tidak tahu bahasa Al-Quran Karena saya tidak tahu bahasa Arab Alhamdulillah di hari ini Sudah banyak di dialih bahasa dan Al-Quran Sudah banyak diterjemahkan Oh saya sibuk hari-hari saya dengan pekerjaan saya Itu satu kesalahan Satu kesalahan Berkata salah seorang sahabat Nabi Alaihissalam, "Lau faharat kulubukum masyabitu min jalani rabbikum." Kalau sekiranya hati kalian itu bersih, kalian tidak akan pernah merasakan puas membaca kalam Rob kalian. Berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Padahal Allah SWT menjadikan ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Mangkara harfan min kitabillah falahu ashru hasanat. Orang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan sepuluh kebaikan. Dan seterusnya. Dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya bukan sekedar membaca saja, tapi mengambil petunjuknya. Sampai Al-Quran itu mampu merubah dirinya sebagai sumber inspirasi dalam dalam bahasa sekarang, bahasa orang sekarang. Mampu menjadi sumber inspirasi. Jadi hadirin, Ikhwani rahimahullah barakifikum nasihat bagi saya pribadi khususnya dan untuk sekalian untuk uh, meluangkan waktunya dalam setiap harinya membaca Al-Quran mengambil petunjuk mengambil petunjuk Aja'al al-alihata ilahan wahida Inna hadha la syai'un Apakah Muhammad itu datang dalam rangka menetapkan satu Tuhan saja Padahal di sana kan banyak Tuhan Inna hadha la syai'un ujad Kata mereka sesungguhnya hal ini merupakan sesuatu yang sangat langka sekali, tidak mungkin. Ujar ujar itu disebutkan oleh ahli bahasa balik fil fil ajib. Artinya memang terlalu sekali mereka ini keheranan. Terlalu sekali mereka keheranan. Karena memang pada waktu itu hadirin ikhwan rahimahullah bagiku di Makkah banyak sekali ya ilah-ilah selain Allah atau tuhan-tuhan selain Allah yang mereka agungkan di samping mereka juga ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik.